Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Dan disadari bersama dari waktu ke waktu bahwa seluruh ibadah kita tidak akan menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah kecuali jika kita yang pertama dan utama berbenah dalam nawaya dan iradat niat dipersyaratkan keikhlasan di dalam beramal wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahu Tidaklah sekali-kali mereka diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan agama, mengikhlaskan keimanan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah satu-satunya. Maka kepada seluruh kita untuk selalu mengevaluasi niat-niat kita yang sangat menentukan satu amalan kita apakah akan menjadi amalan salah yang makbul yang diterima ataukah sebaliknya. Kita tidak berobatan dan jemu mengevaluasi apa yang ada dalam baru kita. Karena memang kalbu kita ini mudah berbalik, dia lemah, mudah berganti. Maka dari itu, upaya mengontrol dan mengevaluasi tidak boleh berhenti, tidak boleh jemu. Tapi itu kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu taala agar selalu hati kita diluruskan dan niat-niat kita juga dibenahi oleh Allah Subhanahu taala. Ini pertama yang sangat penting. Ketahui bahwasanya ibadah yang Allah tugaskan kepada kita menuntut dari kita semuanya kesabaran untuk mengamalkannya, istiqamah di dalam menerapkannya, baik itu ibadah-ibadah praktis, sholat, puasa, haji, dan yang lainnya, ataupun ibadah-ibadah lisan, zikrullah, tilawatul Quran, ataupun itu ibadah dalam bentuk talabul ilmi, atau bagi para istri berbakti kepada suami dalam rumah tangganya semuanya itu membutuhkan kesabaran dan seorang yang muslim seorang yang ikhlas dalam berislam dalam mengamalkan tauhid dan sunnah ini maka mudah baginya untuk bersabar tekun dan istiqamah tidak jenuh kalau sempat di suatu waktu dia mengalami futur, mengalami kejenuhan, dia akan cepat kembali. Dia tidak akan larut dalam kejenuhannya sehingga mengorbankan amal ibadah. Seorang yang mukhlis dan ikhlas dalam beriman, dalam berislam, dia akan mudah untuk istiqamah. Sebaliknya, seorang yang tidak mukhlis yang tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tapi dia punya kepentingan-kepentingan lain punya kepentingan-kepentingan duniawi baik itu duniawi dalam makna materi itu yang menjadi motivator dia berbuat dan beramal atau dalam bentuk tanggungan dan pujian manusia itu yang dia kejar dan dia cari maka akan datang waktu tertentu dia akan berhenti dia akan putus asa tidak istiqamah bahkan dia bisa mengorbankan agamanya demi mengejar target-target duniawi yang dia canangkan tadi yang dia kejar maka dia bisa mengorbankan akidahnya atau manhajnya demi meraih sanjungan manusia, simpati dan dukungan manusia kepada dirinya. Berbeda dengan seorang yang muslim yang mengharapkan hanya ridha Allah. Dia tidak akan kecewa ketika manusia tidak mendukungnya. Dia tidak akan jenuh ketika tidak mendapatkan sanjungan dan dukungan manusia. Sementara seorang yang dalam amalannya, baik dalam dakwahnya, dalam talabul ilminya, dalam belajar proses belajar Islam, belajar sunnah, belajar Al-Quran, atau dalam ibadah-ibadah praktisnya, atau dalam sodakohnya, mengharapkan juga manusia, pujian manusia, dukungan mereka di balik amalan yang dia lakukan, maka dia akan mengalami suatu waktu kekecewaan. Kecewa dia. Nah, seorang istri di rumahnya, dalam rumah tangganya yang melayani suaminya karena Allah menghormati suaminya karena memang Allah dan Rasulnya mewajibkan hal itu tawadu di hadapan suaminya karena Allah tidak karena ingin dituju oleh suami sehingga jika suami tidak mau mengerti atau belum bisa mengerti jerih payah istrinya dia kecewa Kenapa suamiku tidak bisa menghargaiku? Kenapa suamiku tidak bisa menghargai diri saya yang selama ini aku berikan? Maka dia akan putus di tengah jalan. Dia sulit untuk melanjutkan amal solehnya dalam rumah tangga, dalam melayani suami, saat dan patuh kepada suami. Karena dia mencari dunia. Tapi seorang istri yang melawan suaminya dan taat patuh, tawadu, rendah hati di hadapan suaminya karena Allah. Walaupun suaminya tidak seperti yang dia harapkan dan dia inginkan atau diminta oleh keumuman manusia, dia akan tetap tegar. Dia akan tetap istiqamah sebagai seorang ibu rumah tangga yang menjaga kehormatannya, kehormatan suami, harga diri rumah tangganya, karena Allah dia berbuat, maka akan berlanjut. Wa amma zabadu fayadhabu juga. Wa yang ma yang nas fayantifu fil ard. Mudah hancur, hilang dan sirna. Demikian amalan yang tidak didirikan di atas kekal. bagaikan az bagaikan buruk Sementara kata Allah, amalan yang ikhlas yang bermanfaat dan yang fil ard dia akan tokoh terus berkelanjutan di muka bumi ini kaum bisa semoga Allah merahmati kita semuanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariatnya demi kebaikan semua manusia ini demi kebaikan hamba-hambanya kebaikan kehidupan mereka, kehidupan rumah tangganya, kehidupan sosial masyarakatnya, kehidupan kenegaraannya dan seterusnya. Maka yang pertama wajib untuk kita yakini bahwa syariat Allah ini adalah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Tidak perlu direvisi atau dilakukan inovasi, pembenahan, penambahan, dan seterusnya sempurna wajib untuk diyakini oleh kita semua sehingga seluruh amalan yang akan kita lakukan harus benar-benar di bawah bimbingan Islam yang sempurna yang kedua kita harus menghormati karya Islam menghargainya meletakkannya pada posisi yang tinggi di atas segala-galanya di atas seluruh yang ada di dunia ini dia terhormat, dia mulia dari Allah. Maka jadilah kita semuanya sebagai hamba Allah yang menghormati dan menghargai syariat Allah mengalahkan segala kepentingan termasuk kepentingan pribadi kita kepentingan rumah tangga kita atau kepentingan kesukuan kita dan seterusnya. Demikian seorang muslim dia menghormati syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai hukum-hukum Islam kita memerduakan, kita jadikan sebagai sekadar hukum tambahan atau pelengkap dalam hidup ini. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. kalau nisa Sesungguhnya syariat ini mewajibkan kepada kalian berbagai bentuk syariat. Maka yang pertama atau yang berikutnya pelajari syariat Islam. Pelajari dengan cara ilmu, dengan belajar ilmu agama. Jadilah kalian wanita-wanita muslimah yang menjunjung tinggi ilmu agama, menghormatinya, menempatkannya pada tempat yang mulia, tidak sebagai sesuatu yang sifatnya sambilan atau sebisanya. Tapi benar-benar ilmu Islam tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, nama-namanya, hak-hak Allah dalam al-uluhiyah, dalam peribadatan, kita wajib mempelajarinya dan mengenalnya. Kita harus mengenal pula kehidupan akhirat yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Kita harus belajar. Begitu pula kita harus mengenal siapa Nabi kita, Rasul kita. Bagaimana kedudukannya, kehormatan beliau, dan apa kewajiban yang Allah bebankan atas kita terkait Rasul dan Nabi-Nya Harus belajar dipelajari dengan baik dan seksama. Kemudian bagaimana kita mengenal syariat Islam sebesar mungkin kita bisa melakukannya dengan talabul ilmu. Mengerti benar-benar syariat Islam. Wahai sekalian kita, wahai sekalian kaum wanita muslimah, tidak cukup waktu untuk kita berbicara tentang fadilah keutamaan talabul ilmi yang insya Allah semua kita telah mendengarnya. Kalau seandainya tidak ada fadilah talabul ilmi kecuali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam man talaka yang kami fihi ilman sahalallahu lahu diri tarikan ilal jannah Dan siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan dengan usaha dan amal jerih payah dia tadi menuju ilmu jalan menuju surga. Masing-masing kita ini dicatat oleh Allah sebagai ahli jannah. Saya yakin tak seorang pun dari kita kecuali dia menginginkan untuk ditakdirkan sebagai ahli jannah sebagai salah satu penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau kita tahu hal itu dan sadar tentang hal itu, maka Allah memberikan peluang besar, jalan yang sangat lebar untuk kita masuk ke jannah, yaitu dengan cara talabul ilmi. Dengan cara talabul ilmi. Pertanyaannya, sudahkah kita? Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar mengharapkan surganya? Jawabannya ada pada kita masing-masing dan Allah yang mengetahui semua ini. Pertanyaannya sekali lagi, sudahkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar mengharapkan surganya? Saya jawabannya ada pada kita dan Allah saja yang mengetahuinya secara lengkap kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan itu akan terbukti jawaban tersebut dengan kesungguhan kita secara zahir kesungguhan kita dalam talabul ilmi tentu namanya talabul ilmi tidak hanya cukup dengan pengajian-pengajian didengar atau direkam tetapi lebih dari itu kajian-kajian yang disampaikan oleh juga membutuhkan keseriusan dalam bentuk kita mencatatnya di samping merekamnya kemudian menyalinnya di rumah seorang ibu rumah tangga tentu di rumah penuh dengan kesibukan mengurus anak kemudian membersihkan ruang tidur mereka kemudian makan mereka kemudian suami menghormati dan melayani suami nah sibuk namun di sela-sela kesibukan itu seorang wanita mukminah akan menjadikan talabul ini bagian penting dari hidupnya waktu yang kita miliki dan tenaga yang Allah berikan kepada kita sebagai umat ini kalau tidak digunakan untuk ketakwaan maka dia akan terpakai untuk kemungkaran kalau seorang ibu rumah tangga ketika di rumahnya memanfaatkan celah-celah dan waktu senggangnya untuk menuntut ilmu, dan hadir di majlis ilmu atau dengan mengevaluasi apa yang dia dengar dalam kajian sebelumnya melalui rekaman, dinukil, dalam buku tulis, dirapikan, bab demi bab, hadis demi hadis, ayat Al-Quran satu per satu, dirapikan. Itu akan menjadi sebagai tembilan kejenuhan. Kalau digunakan untuk talab ini, mencatat dan mengevaluasi, menghafal, maka terselamatkan dia dari kemungkaran. Kalau tidak dia gunakan waktu yang dia punya ketika dia di rumah, kesempatan yang dia miliki, walaupun 10 menit, 15 menit lebih atau kurang, tidak dia gunakan untuk ketaatan, yang muncul adalah kemungkaran. Keinginan untuk curhat dengan teman-temannya. Merumpi. Ingin cari teman bicara. Karena di benak dia tidak ada ilmu. Di benak dia tidak ada keinginan untuk memperbanyak dan menambah ilmu. Dia tidak terbuka hatinya untuk lebih jauh mengetahui hukum-hukum syariat yang Allah telah turunkan untuk kita ini. Sehingga waktu luang yang dia miliki dia berusaha mencari teman menelpon si fulana menelpon umur bulan untuk curhat atau dengan grup WA cerita ini cerita itu menggibah si fulan atau si fulan nah, akhirnya tanpa terasa jatuh juga pada mahina mengadu domba dan berbagai perbuatan maksiat dan mungkar lainnya. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan waktu. Coba kita perhatikan kondisi kita masing-masing. Kalau tidak kita gunakan untuk ketaatan, di waktu yang senggang kita gunakan untuk sholat doa, di waktu pagi ada kesempatan anak lagi tidur yang kecil sambil menunggu air mendidih dia berwudu Ketika air mendidih, dia matikan apinya, kemudian dia salat dua rakaat. Salat duha, kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta keimanan, meminta ilmu, meminta amal salat kepada Allah, meminta ampunan untuk dirinya, untuk suaminya dan anak-anaknya. Kemudian dia lanjutkan bekerja dalam rumah tangganya. Itu wanita yang salihah, yang benar-benar mengharapkan surga Allah Subhanahu tapi berbeda dengan wanita, ibu rumah tangga yang tidak punya kemauan besar dan tinggi untuk mendapatkan surga Allah. Dia hanya ingin mencari dunia. Itu target dia, itu ambisinya. Maka dia nggak akan bisa memanfaatkan waktu. Nah, dia nggak betah di rumah. Dia tahu syariat bahwa wanita itu tidak dibolehkan keluar rumah kecuali sesuatu yang sangat mendesak. Terpuji seorang wanita yang banyak waktunya di rumah suaminya. Terpuji, terhormat, mulia dia, agung dia. Namun, karena dia tidak bersungguh-sungguh dalam meraih surga Allah, tidak serius dalam mendapatkan ridha Allah dan kasih sayang Allah, maka dia menggunakan waktunya untuk sesuatu yang mungkar berjalan-jalan ke tempat-tempat yang sangat banyak hal yang tidak diridhoi oleh Allah atau menggunakan media-media yang ada ini untuk kemaksiatan media-media yang canggih ini bukan untuk ketaatan kepada Allah tapi untuk berbagai bentuk kemungkaran akhirnya rumah tangga dia rumah tangga yang dipenuhi dengan kemaksiatan, rumah tangga yang dipenuhi dengan kemungkaran, mana mungkin Allah memberkahi rumah tangga seperti itu. Kepada kaum muda, jadilah kalian wanita-wanita yang bermanfaat untuk suami-suami kalian. Jadilah kalian wanita-wanita yang justru keberadaan kalian menguatkan iman para suami menguatkan dan meningkatkan takwa para suami. Jangan sampai kalian justru menjadi sebab lemahnya iman suami. Menjadi kecilnya semangat suami untuk beribadah kepada Allah. Gara-gara kalian. Jangan sampai. Jadilah kalian wanita yang ketika suami kalian melihat melihat kalian ingat kepada ketakwaan karena yang dilihat adalah istri yang sudah rapi, bersih, membaca Al-Quran di rumahnya, suami datang dalam keadaan istri baru habis selesai zikir di pagi sore di pagi hari atau di sore hari suami masuk ke rumah mendapat istri yang sudah bersih cantik wangi dan seterusnya ternyata dia eh, mengevaluasi kajian ilmu yang dia dapatkan di majlis ilmu ya, dengan sopan santun dia berbicara kepada suaminya dengan lemah lembut dia berbicara di hadapan suami suami pun bertambah iman bertambah takwa merasakan nikmat dalam rumah tangga tersebut wahai para istri jangan sampai sebaliknya kalian justru menjauhkan suami dari keimanan, dari takwa, dari ibadah, dari akhlak yang mulia. Suami datang di rumah yang dibicarakan dunia. Suami datang dari bekerja, dia menuntut beberapa perkara dunia yang diminta ada saja yang inilah, yang itulah. Sehingga suami tidak bisa konsen dalam beribadah kepada Allah. Sehingga suami tidak bisa khusyuk dalam berzikir kepada Allah, mana mungkin iman dia akan bertambah. Kalau sudah iman suami melemah, menurun dan berkurang, yang akan mengalami kerugiannya, efek negatifnya juga kalian. Para istri, kalau sudah suami melemah imannya berkurang takwanya, efek negatif itu akan kembali kepada kalian di dunia dan juga di akhirat nanti kalian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para istri dan para wanita, para ummahat, wanita kalian ini di luar rumah menghadapi tantangan yang banyak. Dia harus berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan teman-temannya, baik teman-teman dalam urusan dunia, pekerjaan, ataupun teman-teman dalam urusan ibadah, dalam urusan dakwah, yang mengharuskan suami untuk menjalankan syariat Allah menjalankan syariat Allah dalam berinteraksi dengan manusia mengharuskan suami untuk menjaga ukhuwah antar sesama muslim antar sesama ahli mengharuskan suami untuk menunaikan hak-hak saudaranya dengan segala bentuk hak saudara maka jadilah kalian para istri para wanita yang membutuhkan suami untuk menunaikan hak teman-temannya, membutuhkan suami untuk selalu menjaga hubungan yang baik dan ukhuwah dengan teman-temannya, menjaga semangat suami dalam berta'awun, dalam membantu kegiatan ibadah, kegiatan dakwah, memberi semangat mereka untuk tanah ilmi dan seterusnya. Jangan sampai kalian menjadi sebab rendahnya hubungan suami dengan temannya. Atau na'udzubillah kalian menjadi sebab rendahnya hubungan suami dengan ayah ibunya atau hubungan suami dan saudari dengan saudara kandung dia tanpa ada sebab-sebab yang syar'i tanpa ada sebab-sebab menurut syariat yang memang mengharuskan adanya perpisahan namun murni masalah-masalah ketersinggungan, kesalahpahaman justru kalian e, menyebabkan putusnya tali silaturahmi. Jangan sampai wahai wanita jadilah kalian wanita-wanita yang dapat memberi semangat kepada para suami. Ketika kalian mendengar suami kalian bermasalah di luar dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya duniawi, jadilah kalian penyejuk hati para suami. Tentu dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara yang sok menggurui. Jangan dengan cara yang seolah-olah justru menyalahkan suami 100%. Itu justru akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Suami berharap mendapatkan dukungan istri, walaupun dia di atas yang kalah ternyata istri justru menyalahkan dia 100%. Tidak demikian. Membutuhkan waktu yang tepat, kata orang sekarang timing yang cocok, kondisi yang pas, kata-kata yang baik. Kalau kalian wahai para istri, ini permasalahan yang berikutnya. Untuk selalu menjaga lisan di hadapan suami. Menjaga lisan di hadapan suami. Jangan berkata-kata yang selalu memojokkan suami. Jangan berkata dengan kata-kata yang menampakkan bahwa kamu punya kelebihan ini dan itu di atas suami. Jangan. Itu tidak bermanfaat bagi kalian. Justru merugikan kalian di dunia ini. Karena rasa cinta suami, rasa simpati suami kepada kalian akan berkurang bahkan bisa hilang. Banyak wanita mengandalkan kecantikan dan kekayaannya di hadapan suami. Dia merasa wanita yang cantik. Dia merasa wanita yang ini dan itu. Berapa banyak para suami mengeluh tidak senang dan tidak cinta kepada istrinya walaupun istrinya adalah wanita yang cantik dan wanita yang kaya. Ketika ditanya kenapa istri saya tidak memiliki akhlak yang mulia. rumah saya tidak mendengar kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, layaknya seorang wanita. Kalau Allah melarang wanita, untuk berkata-kata yang lembut, mendayu-dayu di hadapan para pria yang bukan mahramnya. Wala takhda'na bil qawl lagi alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian melembutkan pembicaraan kalian, menerjunkan suara kalian nanti pria yang ada penyakit di hatinya akan berharap-harap. biarlah Allah haram hukumnya, haram hukumnya. Melembut-lembutkan suara, memerbutkan suara di hadapan pria yang bukan mahramnya. Di sini ada suatu hukum yang penting kita petik, yaitu ada himbauan secara tidak langsung seorang istri ketika berbincang, berdialog, berbicara dengan suaminya dengan kata-kata yang lembut, suara yang merdu. Ya, indah kata-kata itu membuat manis si suami menjadikan suami semakin senang kepada istri itu, semakin tertarik untuk tinggal di rumah dalam pengertian sebagai tempat tinggal yang kemudian dia akan merasa rumahnya itu luas, menjadi rumah yang nyaman, istri yang salihah. Jangan kemudian suami datang, anti atau saudari mengatakan, itu mas, yang kemarin itu belum diberikan, tolong segera diberikan. Bila kamu ala kami uh, Wahai suci tolong itu eh, Kamu eh, Buatkan ini Waktu lagi capek Masih tidak mau mengerti Kalau dia Bisa berlembut kata dengan teman-temannya Istri tadi Bisa berlembut kata Dengan teman-temannya Indah kata-kata dia SMS dia WA dia dengan teman-temannya tapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada suaminya. Betapa nistanya wanita ini, betapa dia rendahnya. Kalau dia berbincang menyambut temannya yang datang ke rumahnya, Masya Allah, kata-kata yang menarik, hingga rumahnya dibersihkan, dibuat wangi rumahnya. Ruang tamu disiapkan, kamar mandi dibersihkan. Luar biasa. Tapi giliran suami, Masya Allah, dia tidak ada perhatian yang serius, tidak mengharapkan juga Allah. Dia meremehkan suami, seolah suaminya itu tidak punya Allah. Dia lupa sang istri bahwa suami itu ternyata punya Rabbul Alamin. Dia menganggap suaminya itu lemah, suaminya tidak berdaya di hadapan bukan-bukan dia, di hadapan, di hadapan hartanya, atau mungkin dia memanfaatkan sikap lembut suaminya sebagai bentuk sikap tidak berdaya. Tidak demikian wahai wanita muslimah. Tidak demikian wahai wanita yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Kemudian terakhir yang bisa saya sampaikan atau sebelum itu ketika saya menyampaikan nasihat semisal ini atau mungkin ustaz-ustaz kita yang lainnya Habibullah menyampaikan Nasabnya satu semakna seperti ini. Yang lebih ditujukan kepada kaum wanita. Ya, kami katakan ini nasihat seperti ini. Karena yang mendengarkan kali ini adalah kaum wanita. Mungkin ada yang muncul di benaknya. Kenapa Ustaz? Tidak sedikit pun menyinggung hak-hak kami sebagai wanita. Hak-hak kami sebagai istri. Kenapa yang disebutkan hanya hak-hak suami? Apa itu kewajiban suami untuk kami para wanita? Yang pertama dan utama seorang wanita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menghormati syariat Islam, men mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah, berbagai kekurangan dan kesalahannya dia menyadarinya, dia tidak akan pernah memikirkan apalagi menuntut untuk disebutkan hak-hak dirinya tidak pernah memikirkan apalagi menuntut untuk disebutkan kewajiban-kewajiban suami terhadap atau untuk dirinya. Wanita yang salehah yang dia pikirkan adalah apa hak-hak suami atau hak-hak suami yang mana yang belum saya tunaikan. Dia meminta ampun kepada Allah dan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ternyata masih banyak hak-hak kau yang belum saya tunaikan. Dia meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada suami. Saya yakin keumuman suami kalau si sang istri muda meminta maaf kepada suaminya dengan ikhlas bukan sebagai bentuk baca basi itu wahai ayah atau semakna dengan ini, aku minta maaf. Kemarin aku terlambat membuatkan makan untukmu. Maaf, Kemarin aku begini dan begitu. Sering dan mudah meminta maaf kepada suaminya. Ini wanita yang salihah. Dan saya yakin suami yang menemukan istrinya seperti ini, dia tidak akan kecuali, tidak akan semena-mena yang ada justru rasa cinta, sayang, senang untuk selalu di sampingnya. Nah, demikian sosok seorang wanita muslimah yang dia pikirkan adalah hak suami yang mana yang belum saya tunaikan. Hak Allah yang mana yang belum saya tunaikan. Berbeda dengan wanita-wanita fasiqah. Wanita-wanita yang uh, cenderung bermaksiat. Wanita-wanita yang hanya memuaskan hawa nafsunya dan kemauannya. Dia banyak menuntut. Dia lupa hak orang, dia lupa hak suami, yang dia ingat adalah hak-hak dirinya jika itu benar. Dia lupa kewajiban dirinya, dia selalu ingat kewajiban orang lain untuk dirinya. Berbeda dengan wanita-wanita ahli jannah, wanita-wanita muslimah. Nah, kaum nikah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ketahuilah bahwa dakwah ini dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini bukan milik seseorang tanpa yang lainnya. Dalam menuntut adanya kesadaran bahwa semua kita adalah bagian daripadanya. Semua kita bagian daripada dakwah. Jangan ada yang menyangka di antara kita bahwa ketika kita melakukan sebuah tindakan, kita meyakini tindakan dan perilaku kita itu mewakili diri kita saja. Tidak menyentuh sendiri sendiri dakwah. Apa maksud dari yang saya sampaikan ini? Ketahui bahwasanya perilaku kita kepada masyarakat, kepada orang tua, ayah, ibu, paman, bibi, saudara kandung kita adalah mewakili dakwah sehingga Pandai bela kita menjadi seorang hamba muslim atau muslimah yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang tinggi, berakhlak yang cerima, yang hasanah dalam berkata, bertutur kata, dalam berperilaku, dalam menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Jangan sampai kita bertutur kata yang tidak sopan kepada ayah, atau ibu justru akhirnya menjadi bumerang terhadap dakwah. Katanya wanita pengajian, tapi tutur katanya nggak sopan. Begitu sang ayah mengeluhkan, atau sang ibu mengeluhkan tentang putrinya, atau terhadap mertua kalian, Walaupun misalkan di antara kalian ada yang mendapati mertua yang tidak suka terhadap dakwah ini. Jangan dibalas ketidaksukaan mereka dengan budi pekerti yang tidak baik. Balaslah dengan kebaikan. Di antara ciri mukmin itu Allah katakan wa idza khatabahum jahilun qalu salama. Ciri mukmin itu apabila dicela atau diajak debat oleh orang-orang jahil, yang keluar adalah ucapan salam. Salam. Nah, ucapan yang baik, ucapan kesejahteraan. demikian seorang mukminah. Ketika dia berinteraksi dengan taman dan bibinya, juga demikian yang sopan, jadi pekerti, tahu hak-hak mereka, tahu hak-hak taman kita dan bibi kita, Ketika kita bergaul dengan saudara kandung kita, kakak kita, adik kita, juga demikian. Berapa banyak terjadi dakwah ini menerima getahnya. Dakwah ini menerima efek negatifnya dari perbuatan beberapa umat yang tidak bisa berbudi pekerti yang baik dalam bergaul dengan kakak adiknya. Berapa kali dakwah ini mendapat getah dan efek negatif dari perbuatan sebagian umat, sebagian nisa yang tidak bisa bergaul dengan baik ketika berada bersama keluarganya, bahkan juga dalam kehidupan bertetangga. Sebagian berita itu diekspos secara nasional oleh musuh-musuh dakwah. Wanita bercadar, tapi lisannya tidak menunjukkan akhlak yang baik. Sampai ada yang mengatakan apa itu fungsinya cadar itu? Lepas kalau akhlaknya seperti itu. Bahkan kita mendengar berita-berita yang membuat pening kita itu berkeringat karena malu, menahan malu. Tasya dan khawatir terkejut juga. Sebagian umat, maaf saja. Saya sebutkan dalam pengertian wanita bercadar ternyata dalam berinteraksi dengan tetangga, dalam jual beli, atau sewa menyewa, atau hak-hak tetangganya, dia bukan wanita yang menunaikan janji, yang memegang amanah, mengerti hak orang sehingga segera ditunaikan. Akhirnya kembali efek negatifnya kepada dakwah. Dakwah ini menerima getah perbuatan jelek kita atau akhlak kita yang tidak baik. Maka dengan itu saya menghimbau kepada seluruh umat, seluruh wanita muslimah, mukminah ahli sunnah, terkhusus di mata-mata ini untuk berbudi bagasi yang baik. Nah, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Sesungguhnya kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya. Rasulullah mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi waqtil jannah liman hasuna khuluq." Saya menjamin kata Nabi, sebuah rumah yang indah di jannah yang paling tengah, di tengah-tengah jannah, tengah-tengah surga, tempat yang paling mulia yang tidak bisa diraih kecuali oleh ini. Sebuah rumah bagi siapa? Bagi orang yang baik akhlaknya dalam bertetangga, urusan apa saja jual beli dengan tetangga atau murni hubungan tetangga dekatnya yang selalu Allah wasiatkan yang Rasulullah menyatakan lam yazal allah yazal Jibril yusini bil jar hatta zamantu annahu itu tidak henti-hentinya Jibril mengingatkan aku mewasiatkan tentang hak-hak tetangga sampai aku mengira menyangka bahwa tetangga itu juga bisa menerima waris dari saudaranya tadi. Padahal bukan ahli waris karena terlalu seringnya Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan Nabi Muhammad terkait hak tetangga. Ini dalam urusan dengan tetangga. Selain tetangga juga, ketika saudari ber, uh, be, uh, belanja di toko atau di warung atau di apotek atau ketika ke dokter bertutur katalah dengan tutur kata yang baik, yang sopan. Jangan merebut hak orang lain. Demikian kepada seluruh kaum wanita muslimah semoga Allah menjaga kita semua dan semoga nasihat ini bermanfaat untuk semua kita saya dan semua yang mendengarnya dan jika ada kekurangan atau kesalahan murni karena memang terbatasnya ilmu yang ada pada saya